alladhi yuwaddihuha yang dijelaskan oleh maqassahullahu azza wa jalla oleh apa yang Allah kisahkan an khalilihi Ibrahim alaihissalam tentang kekasih Allah yaitu Ibrahim alaihissalam haitsu a'lana liqaumihi di mana Ibrahim telah mengumumkan memproklamirkan kepada kaumnya wa fi muqaddimatihim abuhu ad yang dalam hal ini termasuk orang yang paling utama dari kaumnya dalam hal apa yang dituju oleh Ibrahim dari dakwahnya ialah bapaknya yang sesat alladhi rafadha ayyastajiba li da'watil haqqi yang bapaknya Ibrahim ini yaitu Azar menolak untuk memenuhi dakwah dakwah kepada al-haq Rahma ma badala ibnuhu minan nasaihil latifati Walaupun anaknya yaitu Ibrahim begitu rupa mengupayakan badala mengupayakan sungguh-sungguh untuk menasihati bapaknya dengan lembut allati tahmilul adaba wa husnad da'wati yang dimana dakwah Ibrahim kepada bapaknya itu mengandungi adab sopan santun serta dakwah yang dengan baik kama qassallahu azza wa jalla ذلك alaina fil qur'ani sebagaimana hal ini telah dikisahkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Qur'an Wadhkur fil kitabi Ibrahima innahu kana siddiqan nabiyya Idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yab wa yubsiru wa la yughni 'anka syai'a Surat Maryam ayat ke-41 42 Dan ingatlah dalam kitab tentang Ibrahim bahwasanya Ibrahim itu adalah nabi yang benar. Ketika Ibrahim mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mendengar dan tidak melihat dan tidak memberi keuntungan apa-apa atau tidak memberikan keuntungan sedikit pun bagimu. Begitu Ibrahim dengan lemah lembut mendakwahi ayahnya. Wastar salafin nasihati dan Ibrahim terus-menerus di dalam menasihati walakin haqqat ala abihi al adabi akan tetapi telah pasti ketentuan pada Bapak Ibrahim ketentuan adab falam yastafid min da'wati ibnihi bar syai'an maka Ibrahim uh, maka bapaknya Ibrahim lam yastafid tidak mendapatkan manfaat dari dakwahnya dari dakwah anak Azar dari dakwahnya dari dakwah yang dibawakan oleh anaknya yaitu Ibrahim Albar yang berbakti kepada bapaknya hatta mata wal iyadu billah alal kufri sampai akhirnya si bapak mati di atas kufur wa qassallahu khabara miftah miftah da'wati Ibrahim alaihi salam dan Allah mengisahkan tentang kunci dakwahnya Nabi Ibrahim alaihissalam biqaulihi yaitu ketika Ibrahim menyatakan innani bara'um mimma ta'budun sesungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian ibadahi selain Allah Faqad akhbara an abdihi wa khalilihi Imamul Hunafai maka di sini Allah memberitakan tentang hambanya dan kekasihnya yaitu Imamul Hunafa imam orang-orang yang bertauhid annau tabarra'a min abihi wa qaumihi fi ibadatihimul awthana bahwa Ibrahim telah berlepas diri dari bapaknya dan dari kaumnya dalam peribadatan mereka kepada berhala-berhala. Wa min huna nafhamu dan dari sinilah kita bisa mengerti annau la wala'a illa bi bara' bahwa tidak mungkin ada wala tidak mungkin ada loyalitas kecintaan kecuali harus dilengkapi dengan barok sikap kebencian antipati wa a'ni bihil wala awal bara asyariyain dan yang aku maksud di sini ialah al wala wal bara yang dituntunkan oleh syariah alladzaini jaa dzikruhuma fi nususil kitabi wa sahihis sunnati yang keduanya yaitu al-wala dan al-bara itu disebutkan di dalam keterangan-keterangan Al-Qur'an dan di dalam keterangan-keterangan sunnah yang sahihah famanidda at tauhida maka barang siapa yang mengaku dia bertauhid walam yatabarra minal musyrikina dan dia tidak berlepas diri berantipati da dari kaum musyrikin walam yubghidhum dan tidak membenci mereka kaum musyrikin wa yubghidhu ma'budatihim wa aqaidihim dan tidak membenci sesembahan-sesembahan mereka dan tidak membenci akidah-akidah mereka, keyakinan mereka kaum musyrikin, fama tamma tauhiduhu, maka berarti tauhidnya tidak sempurna. Waqat ajma'a ahlul ilmi dan sungguh para ulama telah sepakat ala annal kalimatah hiya la ilaha illallah bahwasannya al-kalimah pernyataan yang mengandung pengertian al-wala wal bara itu ialah la ilaha illallah wa abbara anha al-khalil alaihi salam bima'naha dan Ibrahim Al-Khalil telah mengungkapkan tentangnya dengan makna yang disebutkannya alladzi urida bihi yaitu dengan makna yang dikehendaki dengannya faabbar 'anil manfi biha biqaulihi maka Ibrahim mengungkapkan tentang perkara yang dinafikan olehnya yaitu ketika Ibrahim menyatakan innani bara mata ta'budun aku berles aku sungguhnya aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah ini menafikan seluruh sesembahan selain Allah dengan menyatakan berlepas diri dari itu semua. وعبر عما أثبته بقوله إلا الذي فطرني dan Ibrahim mengungkapkan tentang apa yang ditetapkan olehnya yaitu pernyataannya illalladzi fatarani kecuali zat yang menciptakan aku semua peribadatan untuk apapun aku berlepas diri daripadanya kecuali peribadatan yang dipersembahkan untuk pihak yang menciptakan aku faqassara al-ibadata 'ala Allah wahdahu maka Ibrahim membatasi ibadah hanya kepada Allah saja wa nafaha kulli ma siwahu dan Ibrahim menafikan segala bentuk peribadatan dari segala yang selain Allah bibaroatihi min dalika dengan pernyataan berlepas dirinya dan antipatinya Ibrahim dari semua sesembahan selain Allah fama ahsanat tafsiru liadil kalimati wa ma maka betapa bagusnya tafsir bagi kalimat la ilaha illallah yang dinyatakan di dalam ayat ini dan betapa agungnya tafsir ini ala wa inna syahadati wal bara'ati minasyirki wa ahlihi baqiyat fi dzurriyyati Ibrahimah Ketahuilah bahwasannya merealisir mengupayakan untuk menjalankan syahadat dan berlepas diri dari syirik dan berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik ini bakiat terus berlangsung fi zurriyati Ibrahim pada anak cucu Ibrahim. Mafturuna 'alaiha yang mereka anak cucu Ibrahim telah diciptakan pada mereka fitrah untuk mencintai tauhid dan membenci syirik. illa manin harafa kecuali mereka yang menyimpang fa innahu adala anil fitratil lati qala Allah azza wa jalla fi sya'niha karena yang menyimpang dari tauhid itu dari fitrah ini sesungguhnya dia menyimpang dari fitrah yang Allah nyatakan tentangnya tentang fitrah ini fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha bahwa tauhid itu adalah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atasnya. Wallati qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fi haqqiha juga kita dapati keterangan bahwa tauhid itu ialah fitrah ialah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitrah tersebut. Beliau bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrati." Semua yang dilahirkan dilahirkan di atas fitrah fa yuhawidanihi au yunasirani au yumajjisani maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan anak itu yang lahir itu menjadi Yahudi atau menjadi Nasrani atau menjadi Majusi. Jadi peristiwa penyimpangan dari tauhid itu adalah akibat pengaruh buruk dari kedua orang tuanya. Adapun keislaman dan ketauhidan itu adalah tabiat asli yang ada pada anak tersebut. Kemudian kita lihat keterangan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab masih membawakan tentang tafsir terhadap uh, syahadatain kalimat syahadatain yang didapati di dalam Al-Qur'an. Dan didapati di dalam Al-Hadis قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوله وقوله تعالى dan yang juga menjelaskan makna syahadatain ini ialah firman Allah taala A'udzu billahi minasy rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawain Bainana wa bainakum Alla na'buda illallah wa la nusyrika bi syai'a Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah Fa in tawallaw faqulu syahadu bi anna muslimun Katakanlah hai ahlal kitab Kemarilah kalian kepada kalimat yang sama Antara kita dengan kalian Yaitu Kita tidak beribadah kecuali kepada Allah Dan kita tidak berbuat syirik Dengan Allah Dengan sesuatu pun tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun yang selainnya Dan kita tidak menjadikan sebagian kita sebagai sesembahan bagi sebagian yang lainnya Sebagai sesembahan selain Allah Fa'in tawallau Kalau kalian berpaling dari prinsip ini Faqulu syahadu bi anna muslimun Maka persaksikanlah bahwa kami sesungguhnya adalah kaum muslimin. Jadi tafsirnya ialah tafsir syahadatain itu di ayat ini ketika Allah menyatakan mengajari rasulnya supaya mengucapkan Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'ah tidak kami beribadah pada selain Allah dan kami hanya uh, dan kami tidak berbuat syirik tidak menyekutukan dia dengan yang lainnya kemudian yang kedua tafsir terhadap syahadatain yang kita dapat di ayat ini ialah pada kalimat Walayat yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah jangan menjadikan sebagian dari kita sebagai Tuhan bagi sebagian yang lainnya Diterangkan oleh Syekh Zaid Al-Madkhali Hafizahullah Wa min jumlatil adillati ala tahqiqi syahadati an la ilaha illallah dan termasuk daripada upaya menunaikan merealisir melaksanakan syahadat an la ilaha illallah wal bara'atu minasyirki wal musyrikin dan sikap berlepas diri dari syirik dan kaum berlepas diri pula dari kaum musyrikin ialah qaulullah azza wa jalla firman Allah yang maha agung dan maha mulia Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa yaitu ayat ini Surat Al-Imran ayat ke-64 Kata Syekh wa hadzal khitab lin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diajak bicara oleh Allah di sini ialah Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amarahu Allah ay yuwajjihahu ilal yahudi wan nasara Allah perintahkan nabinya untuk mengarahkan ajakan itu kepada orang Yahudi dan Nasara li'annahum hum ahlul kitab karena mereka lah orang-orang yang mempunyai kitab yaitu At-Taurah wal Injil Taurat dan Injil wali'annahum yadda'una bi'annahum ahlu risalatin wa ahlu ibadatin dan mereka mengaku bahwa mereka itu adalah orang yang mempunyai risalah, mempunyai syariah. Dan mereka mengaku bahwa mereka itu adalah orang-orang yang mem yang mempunyai amalan ibadat. Fa'akhbarahumun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam maka Nabi memberitahu mereka bi'annau Rasulullah ilan nasi jami'an bahwasanya beliau adalah utusan Allah yang Allah utus kepada sekalian manusia fayadkhulu fi dzalika ahlul kitabi sehingga masuk dalam kategori ini ialah ahlul kitab nabi diutus pula kepada ahlul kepada ahlul kitab ghaira annahum imtana'u minal imani hanya saja mereka itu Ahlul kitab ini menolak untuk beriman birisalatin Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk beriman kepada kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min jumlati ardin Nabi sallallahu alaihi wasallam da'watahul karimatu alaihim dan termasuk daripada sejumlah apa yang dikemukakan Nabi dalam dakwahnya yang mulia terhadap mereka terhadap ahlul kitab ini maka sallallahu biqaulihi ialah apa yang Allah ceritakan dalam firman-Nya Ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum disuruh nabinya memanggil memanggil ahlal kitab kemarilah kalian kepada kata yang yang menyamakan antara kita dengan kalian Thumma fassarat hadhil kalimah biqaulihi Thumma fussirat hadhil kalimah biqaulihi Kemudian kalimat ini ditafsirkan dengan firman Allah Ta'ala Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah dan tidak kita menyekutukan Allah dengan yang lainnya wala yattakhidhu ba'duna ba'dhan arbaba min dunillah dan tidak sebagian mengambil sebagian yang lainnya sebagai tuhan sesembahan selain Allah kata Syekh Zaid hafizallah hadhil kalimatu bahwa kalimat ini yang terakhir ini Hialati bimakna la ilaha illallah adalah kalimat yang mempunyai makna la ilaha illallah. Wa akhbarahullahu tabaraka wa ta'ala dan Allah memberitahukan fi khatimatil ayati di penutup ayat ini enda i'radil qawm ketika ahlul kitab itu menolak untuk menerima ajakan ini wastikbarihim anil iman birisalatihi dan ketika kaum itu bersombong untuk beriman kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam allati tad'u ila tauhidillahi yaitu ajaran yang menyeru kepada ketauhidan kepada Allah, mentauhidkan Allah, wa tuhadziru min al isyraki bihi dan ya ajaran beliau juga tuhadziru memberi peringatan orang supaya jangan berbuat syirik kepada Allah fa inna fa in a'radu ya Muhammad kalau memang mereka menolak ajaran yang demikian ini wahai Muhammad fakul anta wa ashabuka isyhadu bi anna muslimun maka katakanlah olehmu dan katakanlah oleh para sahabatmu kepada mereka persaksikanlah oleh kalian sesungguhnya kami adalah orang-orang yang muslim maksudnya sebagai orang-orang yang muslim itu ialah apa ay mungqaduna li amrillahi azza wa jalla mau tunduk dibimbing oleh perintah Allah azza wa jalla wa nufarriduhu bil ibadati dan kami mengesahkan Allah dengan peribadatan wa fi muqaddimatiha dan peribadatan yang paling utama ialah tauhidu rabbil alamin wal bara'atu minasyirki wal musyrikin ialah mentauhidkan Allah sebagai Tuhan bagi sekalian alam dan berlepas diri antipati dari syirik dan dari kaum musyrikin begitu Allah menerangkan tentang makna la ilaha illallah atau syahadatu alla ilaha illallah <coughs> Nah ada pertanyaan silakan Kata penanya, sehabis sholat berdoanya tidak mengangkat tangan. Itu yang benar. Di mana kita temukan dalilnya Ustadz? Justru karena tidak ada dalilnya mengangkat tangan sesudah sholat Maka kita tidak boleh mengangkat tangan sesudah sholat Dalam berdoa Demikian diterangkan oleh Syekh bin Bas rahimahullah di dalam mm, apa kumpulan fatwa beliau. Kata penanya, Apa hukumnya memakai dompet dari kulit ular dan binatang buas? Hukumnya kalau sudah disamak kulit-kulit itu tadi, maka itu boleh. Ketika sudah disamak, maka yang semula najis sebagai bangkai menjadi suci yang semula sebagai benda haram menjadi benda halal untuk digunakan begitu ya jadi kalau kita lihat dompet, sepatu dan sebagainya dari kulit binatang buas itu semuanya melalui proses penyamaan baru dipakai. Nah, karena sudah disamak maka sucilah dia. Hah? Apa arti sama? Disama dibersihkan dengan alat-alat kimia tertentu sehingga hilang minyak-minyak yang ada pada lemaknya kulit itu dan sebagainya biasanya kalau zaman dulu zaman Nabi itu memakai ramu-ramuan daun-daun tertentu dari tetumbuhan dan memakai apa kapur nah, tetapi sekarang sudah semakin maju itu sudah memakai bahan-bahan kimia tertentu untuk menyamaknya di pabrik-pabrik kulit itu. Ya. Kata penanya pada saat Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat penduduk neraka Apakah neraka saat ini sudah berpenghuni? Jawabnya ya. Neraka sudah berpenghuni. Bahkan dilihat oleh Nabi di antara penghuni neraka waktu Isra Mi'raj itu ialah Amr bin Luhai uh, Al-Khuzai yang Amr bin Luhai al-Khuzai ini adalah orang pertama yang mengajak orang Arab untuk berbuat syirik menyembah berhala Hah? Kemudian Nabi juga melihat di neraka perempuan-perempuan banyak perempuan yang itu juga menunjukkan bahwa neraka sudah ada penghuninya Kata penanya, bagaimana mengenai bom bunuh diri seperti di Palestina dan Irak saat ini? Bunuh diri itu haram. Apakah dengan alasan demi perjuangan atau dengan alasan apapun. Maka bunuh diri itu adalah haram. Jadi walaupun dilakukan di Palestina atau di Irak atau di mana saja kalau bunuh diri itu tetap haram. kata penanya Bagaimana hukumnya bila saya datang silaturahmi ke seorang dukun? Jadi saya datang hanya untuk silaturahmi bukan untuk menanya-nanya tentang sesuatu. Ya, perbuatan Anda ini sangat berbahaya. Sebab dia adalah orang yang berbuat syirik, seher, berbuat jahat kepada Allah, tapi Anda masih saja bersilaturahmi menyambung kasih sayang dengan musuh Allah. Nah, padahal salah satu konsekuensi daripada tauhid syahadat Allah ilaha illallah yaitu al barok Salah satu konsekuensi al-wala ialah al barok Al-wala berloyalitas bercinta kepada Allah itu tidak akan diterima cinta kita kepada Allah kalau kita tidak barok, kalau kita tidak benci kepada musuh-musuh Allah. Walaupun musuh itu adalah keluarga kita sendiri. Ya. Kata penanya bagaimana hukumnya minyak wangi atau parfum yang mengandung alkohol minyak wangi atau parfum yang mengandung alkohol adalah mubah untuk kita pakai sebagai minyak wangi sebab alkohol itu uh, adalah salah satu unsur dari khomer bukan satu-satunya unsur dari khomer kalau alkohol itu sampai pada tingkatan menjadi khomer maka dia haram walaupun baunya wangi tetap haram dipakai ya dan menjadi barang najis karena sudah jadi khomer tapi kalau belum mencap eh, belum mencapai homer, belum menjadi homer, maka belum bisa dikatakan sebagai barang najis. Kata penanya Kata penanya bagaimana memberantas perjudian yang semarak di kampung anak Mohon penjelasannya Perjudian itu adalah perbuatan mungkar Perbuatan mungkar itu diterangkan oleh Nabi Man ro'a minkum mungkaron fal yughayyirhu biyade fa illam yastati' fa fa illam yastati fa biqalbi wa huwa adhaful iman siapa yang dari kalian melihat kemungkaran maka hendaknya mencegah kemungkaran itu dengan tangannya kalau tidak bisa dengan lisannya kalau tidak bisa dengan hatinya dan itu adalah selemah-lemah iman jadi kalau kamu berani dengan tangan kamu obrak-abrik itu ah, perjudian, ya bagus. Ha? Ah, ya namun siap resiko untuk eh, dipendungi polisi. Ah, kalau kamu tidak kuat dengan itu, ya dengan lisanmu kamu datangi mereka, kamu nasihati. Ternyata juga tidak berani, ya dengan hati berarti memang itulah tingkatan keimananmu selemah-lemah iman. Laporkan ke polisi kalau ada perjudian. Kemudian per ternyata polisi tidak bertindak apa-apa ya kamu tindak kamu tindak perjudian itu dengan kemampuan yang ada pada kamu ah. jadi penuhi dulu prosedur yang ada kalau ternyata aparat bersangkutan tidak melakukan apa-apa ya apa boleh buat setelah itu terserah anda gitu penanya bagaimana hukum wanita memakai celana panjang walaupun celana panjang tersebut tidak menunjukkan bentuk tubuhnya. Kalau celana panjang itu tidak menunjukkan bentuk tubuhnya dan tidak pula tipis kainnya, yakni tidak transparan, maka itu tidak mengapa yang dilarang itu ialah bila mem membentuk tubuhnya seperti yang dikatakan oleh Nabi kasiatin ariyat memakai baju tetapi telanjang karena ngepres lekuk-lekuk tubuhnya maka ini adalah perempuan yang dikutuk oleh Allah Bila memakai pakaian yang seperti itu di hadapan bukan mahramnya dan di hadapan bukan suaminya. Ya, Kita penanya apakah syirik kecil bisa menjadi syirik besar? Tentu diterangkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah syirik kecil itu kalau terus-menerus dilakukan dan disenangi maka dia akan meningkat menjadi syirik besar. Jadi hati-hati jangan merasa aman melakukan syirik kecil nanti Allah akhirnya menjadikan kamu cinta kepada perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah itu yaitu syirik kecil tersebut nanti akhirnya meningkat kepada syirik besar Kata penanya bagaimana hukum pakai baju warna kuning dan merah Boleh saja yang dilarang itu ialah warna kuning yang celupan Apa? Winter apa? Hmm. Itu yang dilarang Karena menyerupai orang-orang musyrikin Majusi Penyembah api itu biasa memakai apa warna kain yang dicelup kuning. Nah, tapi kalau warna batik asal tidak Iya. Celup kalau celup yang demikian celup batik itu dari warna putih dicelup dengan berbagai warna yang dikehendaki. Ini celup yang asli. Tapi celupan-celupan warna kuning itu adalah celupan yang uh, sengaja dibikin demikian dalam rangka kepercayaan tertentu pada mereka. Kata penanya, bagaimana kita diundang pesta pernikahan orang Nasrani? Juga bagaimana bila tetangga yang Nasrani meninggal? datang atau tidak tidak perlu datang ya apalagi orang Nasrani meninggal tidak ada takziah bagi orang kafir itu ya nah Bagaimana cara terbaik berdakwah kepada orang-orang Nasrani, terutama paman atau saudara-saudara kita? Ya, tentunya sampaikan ilmu. Kalau nggak bisa dengan lesan, kasih buku, membantah atau membongkar segala penyimpangan-penyimpangan agama Kristen atau banyak kita dapati dicetaknya buku-buku dalam bahasa Indonesia yang membongkar eh, penyimpangan-penyimpangan Injil ya, dan sebagainya. Kemudian berikan tentang Islam itu begini. Setelah dipas, uh, ditunjukkan kepadanya penyimpangan-penyimpangan yang ada pada pada agama mereka. berdakwah kepada orang kafir itu apakah fardu ain atau fardu kifayah? Dakwah itu adalah fardu kifayah, yaitu dibebankan kepada mereka yang diberi oleh Allah ilmu. Hah? Dalilnya ialah firman Allah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari ha? dan jadilah dari kalian ini sebagian dari kalian jadilah orang yang berdakwah ya ke jalan Allah ke tauhid yad'una ilal khair berdakwah kepada tauhid beramar ma'ruf dan bernai mungkar. Mengapa kok fardu kifayah? Karena memang dakwah ini tidak boleh dilakukan kecuali dengan dengan ilmu. Begitu. Ya. Wallahu a'lamu bissawab. Ilahuna ya ikhwan.